punya cerita dengan judul Digondol Truo, kiriman dari Rengga Mondi di Kanor. aku alami bersama teman sepermainku bernama Arif Nyameh. Waktu itu aku dan Arif Nyameh pagi-pagi buta sedang bermain dan jalan-jalan pagi. Aku dan Arif Nyameh memang anak yang nakal dan suka kelayapan di pagi-pagi buta seperti yang kulakukan pada waktu itu. Ketika itu aku mau mengambil singkong di dekat rawa-rawa yang ada di sebelah kuburan di Sakanot. Dan setelah sampai di rawa-rawa itu, tiba-tiba ada yang memanggil kami dari arah rawa-rawa itu. Dan ternyata itu adalah teman kami yang bernama Ribut. Tapi anehnya, dari mana datangnya Ribut? Padahal tadi kami hanya berdua saja. Tapi tiba-tiba dia muncul begitu saja. Kemudian kami bertiga mengambil singkong, lalu kami taruh dalam karung. Ketika hendak mau pulang tiba-tiba kami dikejutkan oleh salah satu warga di Kanor yang bernama Pak Lian. Kemudian Pak Lian bertanya kepada kami, "Kalian berdua dari mana? Kok berdua Tolian? Kita akan bertiga. Kamu ini suka bercanda enggak, enggak?" Tapi anehnya ribut temanku itu malah diam saja, tanpa komentar, dan wajahnya kelihatan pucat sekali. Lalu kami bertiga berjalan begitu saja melewati Pak Lian. Lalu si rebut temanku itu malah mengajak mengambil sangkar burung di rawa-rawa yang letaknya tepat di sebelah pengawan. Tapi setelah itu aku tidak ikut karena aku takut untuk ke pinggir pengawan. Karena waktu itu hari masih pagi-pagi benar. Dan akhirnya Arif Nyameh berangkat berdua saja bersama rebut ke pinggir gawan. Akhirnya ribut dan Nyameh sampai juga dirawat tepi bengawan. Dan pada saat itu ribut langsung menyuruh Arif Nyameh untuk mengambil sangkar itu ke atas rawa bambu. Dan Arif Nyameh mulai memanjat ke atas. Tapi setelah Arif Nyameh sampai di atas, dia masih tidak bisa mengambil sangkar burung itu dikarenakan letaknya sangat tinggi. Akhirnya Arif Nyameh minta sebuah kayu untuk diambilkan rebut ke bawah. Dan ketika Arif Nyameh menengok ke bawah, betapa kagetnya ketika Arif Nyameh yang tadi ditemani oleh Rebut, tapi sekarang dia ditemani oleh Kendru yang sangat menyeramkan. Matanya sebesar bola dan penuh darah Rambutnya panjang dan berserakan kemana-mana Dan mulutnya bersiung panjang sekali Dan seperti riok ponorogo Besar mulutnya Ketika itu Arif Nyame yang sedang berada di atas rawa bambu langsung terkaget dan meloncat ke bawah dari atas ketinggian. Tapi anehnya, mulut Arif Nyame tidak bisa berkata-kata dan ketika Arif Nyame mau membaca doa, Arif Nyame malah dibungkam oleh genderuwo itu. Setelah itu Arif Nyame pingsan dan tak sadarkan diri. Selang beberapa jam akhirnya dia tersadar dan melihat kanan kiri ternyata genderuwo itu sudah tidak ada lagi. Dan Arif Nyameh lalu lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Setelah sampai rumah ternyata sudah banyak orang yang sedang mencari Arif Nyameh. Tapi tidak ada yang menemukan. Padahal Arif Nyameh hanya tergeletak di pinggir bengawan. Untung saja genderuwo itu tidak membawa Arif Nyameh ke alamnya. Nyawa Arif Nyameh masih terselamatkan. Lalu aku dan Arif Nyameh baru menyadari bahwa rebut itu seharian adalah di rumah dan tidak kemana-mana. Itu artinya yang menemaniku mengambil singkong dan sanggar burung itu adalah gendruwo yang sedang menyamar. Lalu Arif Nyameh aku dan rebut dinasihati oleh Pak Lian tadi. Makanya jangan suka kelayapan di pagi-pagi buta. Lebih baik kalian di musola melaksanakan sholat subuh jamaah daripada kelayapan sing ora jelas. Di rawa-rawa itu memang konon ada penunggunya, sosok gendruwo siung. Makanya orang-orang gak ada yang berani dekati kuburan itu. Akhirnya kami bertiga sekarang tidak lagi pernah main di dekat kuburan desa Kanor. Cukup semene cerita soko aku Rengga Mondi di Kanor. Bersama 电之物。